Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Baik, insyaallah taala pada kesempatan kali ini kita masuk pada pembahasan al-harfu atau huruf yakni huruf Arab yang mempunyai makna atau mempunyai arti. Nah, huruf ada dua ya, huruf Arab yang dimaksud al-harfu di sini ada dua yaitu harfun mabani wa harfun ma'ani. Ya, na'am. Ada huruf tetap, yakni huruf Arab dan ada huruf yang memiliki makna. Na'am. Kalau huruf yang merupakan penyusun sebuah kata, maka huruf itu dikenal ada 28 ya dari alif, ba, ta sampai iya. Tetapi yang kita maksud di sini adalah huruf yang memiliki makna. Misalnya adalah wa dan fa, maka bi dengan sa ya. E, akan li untuk ka ya, seperti nah contohnya adalah محمد وعلي محمد وعلي علي dan Muhammad dan Ali atau fa misalkan fa maka ya fa akala fa akala Muhammadun al khubza misalkan maka Muhammad makan roti misalkan tabi dengan ya, bismillah dengan nama Allah ya li untuk ya, li Rasulillah untuk Rasulullah untuk Rasulillah sa akan ya sa uh, sa'adhabu ila madrasati misalkan saya akan pergi ke sekolah ka seperti ya wajhuka kal qamari wajahmu seperti bulan misalnya Naam dan ada pula huruf yang memiliki makna yang terdiri dari dua atau tiga huruf contohnya adalah min dari ila ke an. Ya, an hmm. itu juga dari, tapi perbedaannya kalau min dengan an, kalau min itu dari suatu tempat biasanya. Kalau an itu dari seseorang. Ya. Misalnya sebuah hadis an Abi Hurairah, ya, dari Abi Hurairah seperti itu. Kemudian ala di atas. Kalau ala ya di atas dengan fokok juga di atas sama. Cuma kalau ala itu biasanya nempel ya. Misalnya Al-kitabu alal maktabi. Kitab itu ada di atas meja, nempel di meja kan. Nah, tapi kalau fauqa di atas. Misalnya adalah al-misbahu fauqa al-bilati. Ya. Eh, lampu itu ada di atas uh, lantai misalnya. Fi di dalam. Seperti fil fasli di dalam kelas. Nah. Kemudian di antara huruf-huruf tadi ada yang termasuk huruf jar yaitu huruf yang menyebabkan isim setelahnya menjadi kasroh atau terjarkan, termajrurkan. Ya, di antara huruf jar adalah min, ila, an, ala, fi, bi, li, dan ka. Ya, contohnya adalah alhamdu lillahi rabbil alamin. Perhatikan kata lillah. Ya, ya di sini Lafadz Allahnya di kasroh lillahi setelah adanya li. Kemudian kul a'udzu rabbin nas, surat An-Nas ayat 1 rabbi Ya. Di situ rabbi dikasrah karena ada bi ya. Kemudian allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Ya, suduri dibaca kasrah ri ya. Karena sebelumnya ada fi. Kemudian ar-rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ya. Al-'arsy dibaca kasrah karena ada 'ala ya. Naam. Baik. Ini pengenalan tentang huruf. والحمد لله رب العالمين والله تعالى أعلم